نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ويقول عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ويقول أيضا إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Para alim ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kiat atau dua kerja untuk menghadirkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun tidak akan bisa kita selesaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk lagi dan lagi banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagiku untuk melaksanakan satu ketaatan. Wala haula dan tidak ada kekuatan bagi kita berpaling daripada suatu kemaksiatan illa billah kecuali dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kita sebagai hamba sangat butuh kepada pertolongan Allah, maka diwajibkan pada kita untuk mendoa 17 kali minimal sehari semalam ia karena abudu wa ia karena stain. Maka hadirin Allah menjanjikan juga Rasulullah SAW. Kepada siapa nusratullah akan diberi? Pertama firman Allah Subhanahu wa taala intan surullah yang surkum. Kalau kalian membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kalian. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW untuk mendapatkan nusratullah. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba selama hamba berusaha untuk membantu saudaranya tersebut. Jadi hari ada dua kiat, dua kerja. Untuk bisa menarik nusratullah, pertama kita membantu agama Allah. Yang kedua, kita membantu saudara kita. Bersedia insya untuk mengerjakan keduanya. Waktu istimewa di Pakistan, seorang pemain kriket terkenal di negara-negara Commonwealth di Pakistan itu terkena apa pemain permainan yang mereka cintai pemain kriket seperti kasih tempat kita ini dan seorang pemain yang terkenal namanya Imron hasil daripada dia pertandingan apa kaya raya suatu saat datang waktu istimewa menghadap malam saat damat barokatuh setelah bicara-bicara oleh beliau dikasih untuk keluar tiga hari, empat puluh hari sebagainya. Maka kata Imron, saya sibuk nggak bisa keluar. Tapi saya juga sudah membantu agama Allah. Saya sudah buat madrasah, membantu yatim piatu, bangun masjid dan sebagainya. sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang beliau kerjakan selamanya hasil daripada uang yang dia miliki dia sumbangkan untuk umat Islam. Maka kata Maulana saat Wahai Imran, kamu sekarang sudah ber, sudah berbuat untuk membantu umat Islam. Tapi kalau kamu belum membantu agama Islam. Beda apa antara Islam dengan umat Islam? Saya buatkan yatim piatu untuk umat Islam. Orang Islam kalau nggak punya masjid dia bisa sembahyang di tanah lapang atau seperti di Sudan saya lihat masih banyak masjid-masjid di pedesaan dan pedesaan dia taruh batu empat tanda ini masjid kemudian mereka sholat kenapa kita buatkan masjid di masjid ada kipas angin dan sebagainya untuk apa hmm? untuk membantu Islam atau untuk membantu umat Islam untuk membantu umat Islam agar sembahyangnya enak ada kipas angin nggak hujan. sebenarnya tanpa masjid kita bisa sholat tanpa masjid bangunan yang begitu mewah bisa begitu pula belajar Rasulullah SAW nggak punya madrasah di masjid saja, sering dibawa-bawa pohon belajar. Tapi dibuatkan pondok-pondok pesantren kenapa? Untuk membantu apa? Untuk membantu umat Islam para santri supaya belajarnya enak dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kata Mas Sa'ad, wahai Imran, kamu telah membantu umat Islam hanya. Tapi apa kerja yang kamu kerjakan selama ini untuk membantu Islam? Heran ya, baru pertama ini saya ketemu ulama yang berbicara kepada saya seperti ini. Hmm? Sekarang orang banyak merasa dia sudah berbuat untuk Islam, besar belum. Baru membantu umat Islam. Nah, hati mau Subhanahu wa taala kita tidak menafikan itu dapat pahala juga. Membangun masjid dapat pahala, membangun madrasah dapat pahala, memberikan yatim piatu dapat pahala dan sebagainya. Tapi hari Allah Subhanahu wa taala janji Allah Pertama bantu Allah dulu, bantu agama Allah, baru Allah akan bantu kita. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita membantu agama Allah? Yaitu dengan dakwah. Kita pergi tiga hari, 40 hari, empat bulan. Kumpul kita dari, dari seluruh provinsi, bermusyawarah. Kita tidak bermusyawarah untuk membangun masjid. Tidak. Dalam musyawarah kita ini, kita, kita tidak bermusyawarah untuk membangun madrasah. Kan? Atau kumpul kabit untuk membantu yatim piatu yang di sana. Atau kita siap sekarang angkat senjata untuk membantu teman kita berperang di sana. Itu nanti musyawarah lain. Tapi yang kita pikirkan bagaimana membantu agama Allah. Bagaimana agama wujud kita sebarkan sebagai kita berangkat. Bisa dipaham tuan-tuan. Kadang-kadang untuk memahami ini juga jangankan kita. Antara sahabat sendiri sedikit uh, cukup perbedaan cukup. Yang paham cuma satu di kalangan sahabat. Apalagi kita-kita ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Senin pagi, dan hari Ahad sore dengan kepala terikat, sakit kepala. Nabi memberikan bayang hidayah kepada rombongan Usama bin Zaid untuk diberangkatkan menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah. Maka rombongan dibentuk dan Nabi putuskan amirnya Usama bin Zaid berangkat petang ini juga. Maka mereka berangkat. Pertama kumpul dulu di di daerah di Ajuruk namanya. Suatu tempat di luar kota Madinah ber, berkemah di sana nanti pagi baru berangkat terus. Ternyata pagi hari Nabi SAW meninggal dunia. Atas permintaan Ummu Aiman, ibunya Usama, supaya ditarik dulu tentara untuk ikut pemakaman Rasulullah SAW. Tiga hari selesai pemakaman dan khalifah pun telah dibentuk Umar bin uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Terdengar berita bahwasanya Romawi akan menyerang. Muslim al pun telah mengaku Nabi dan dia akan menyerang kota Madinah dengan 40 ribu tentara yang begitu handal. Orang-orang ada orang munafik juga. Macam-macam tantangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu an setelah jadi khalifah ambil panji bendera. Wahai Usama di bendera yang kamu serahkan kepada saya sekarang kau pergi bersama rombongan. Kamu wahai Khalid bin Walid, Wahsy dan sebagainya berangkat untuk menyerang itu Muslim Abu Kazab akan menyerang kita. Dahului kita menyerang mereka. Kamu Umar bawa rombongan untuk keliling sekitar Madinah. Tinggal Abu Bakar sendiri satu. Maka para sahabat berpikir kok aneh betulnya Amir Mukmin. Usama diberangkatkan, Khalid bin Walid berangkat, Umar pun berangkat. Madinah kosong. Nanti datang musuh nyerang, dibunuh semua istri-istri Rasulullah dibunuh bayi-bayi kita juga. Malam hari serigala akan datang kota Madinah untuk memakan bangkai-bangkai semua tersebut. Maka mereka semua nggak paham perintah al ini. Kata bagaimana kita akan kirim? Kita harus pertahankan kota Madinah ini. Nah, harum subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar katakan tidak. Saya tidak akan, tidak akan merubah keputusan Rasulullah SAW. Ustama harus berangkat. Amir pun tidak diganti. Hadirin Sini berbeda perbedaannya di sini, bang. Para sahabat Nabi yakin dengan hidupnya umat Islam, umat Islam dijaga nih. Istri Rasulullah dijaga, bayi dijaga, umat Islam dijaga. Islam nanti mudah dikembangkan. Islam akan terpelihara. Tapi Abu Bakar enggak. Abu Bakar paham kalau Islam yang dipelihara, umat Islam pasti terjaga. Jadi yang dipikirkan oleh Abu Bakar adalah menyelamatkan Islam. Sahabat semua memikirkan apa? Umat umat Islam kebun ahadi Subhanahu wa taala, bahkan Umar yang ternyata terkenal betul-betul pemberani, Klaib, dia usulkan itu, marah Abu Bakar. Kok, kok seperti Umar yang pemberani saja jadi pengecut sekarang bagaimana yang pengecut-pengecut yang lain semakin pengecut lagi maka beliau gebuk pukul dengan keras Jabar fil jahilah bukhor ke Islam Umar percuma kamu preman zaman Islam eh, zaman jahiliyah pengecut zaman Islam Percuma jadi kartun. Sebelum jadi kartun, pemberani sudah jadi kartun. Hikmah, hikmah, hikmah. Hmm. Penusut. Apa itu? Marah Abu Bakar. Karena orang yang diidolakan pemberani sekarang jadi pengucut, bagaimana pengucut yang lain makin pengucut lagi? Abu Bakar nggak mau Umar jadi orang pengucut, digampar. Tapi itu gamparannya ikhlas, Pak. Sehingga Umar lihat cahaya, dia bilang benar Abu Bakar, saya dukung. Pergi dia. Harun Subhanahu Wa Taala ketika Islam dijaga akhirnya akhirnya ceritanya panjang. Tapi yang jelas tadi dengan Usama diberangkatkan, Romawi pun kan akhirnya lari, nggak berani berkelahi. Begitu pula Musailam atau Gaza terbunuh dengan lembingnya Wahsy dan Wahsy dia syukur dia, dia bangga dengan pedang ya, dengan lembing yang saya miliki ini saya telah membunuh orang yang paling dicinta oleh Nabi yaitu Hamzah, tapi saya bayar, saya membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Begitu Pak, yang namanya kalau dulu saya main judi sana, minum sana, cerai sana. Sekarang setelah jadi kartun, saya dakwain tempat itu semua. Bersedia Pak? Tadinya berani judi sana, cerai sana. Setelah dakwah, hikmah-hikmah jangan nah, Pak. Percuma jadi kartun kayak gitu. terbunuh Wahsy apa Muslim Kazab dan berkat Umar keliling sekitar kota Madinah maka mereka berpikir kalau yang berangkat saya sekian banyak bersama Khalid bersama Usama bersama Khalid sekian banyak bersama tentu yang di Madinah lebih banyak lagi sehingga mereka nggak berani untuk menyerang kota Madinah hmm. jadi hanya subhanahu wa ta'ala ini bang gerak kita ini gerak untuk membantu agama Allah jadi ini bedanya sedikit kita dengan gerakan-gerakan lain gerakan organisasi dunia yang lain hadir. Kita tidak menafikan mereka, tidak. Utamanya mereka mengusahakan bagaimana membantu umat Islam. Sedangkan kita untuk membantu dan kita harus yakin ketika Islam saya bantu pasti umat Islam pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. hadirnya Subhanahu wa taala, maka kita datang dari seluruh provinsi yang kita musyawarahkan ini. Bagaimana membantu agama? Bagaimana rombongan dikirimkan sebanyak-banyaknya? Saya kumpul, dengarkan arahan-arahan saya akan uzarikan hasil kerja saya saya dengan kalian arahan supaya bisa bergerak lagi dari tempat ini kita bergerak kita pikirkan bentuk rombongan-rombongan supaya banyaknya bantu Islam tersebut nanti umat Islam pasti akan dibantu oleh oleh Allah yang kedua kita berpikir musyawarahkan bagaimana membantu saudara saya Ya silahkan kita ingin membantu mau makan yang sebagainya, tapi kita bantu bagaimana orang ini bisa dekat dengan Allah juga. Maka banyak Syekh Abdul lagi dan lagi kemarin bayang di Tonggi di tempat-tempat kita juga. Orang yang cinta kepada Allah. Tapi dia tidak membantu saudara untuk cinta kepada Allah. Allah tidak akan cinta kepada dia. Orang yang cinta kepada Allah. Tapi dia tidak membantu saudaranya untuk cinta kepada Allah. Atau dia tidak mencintakan saudaranya, tidak mencintakan Allah kepada saudaranya tersebut. Maka dia tidak akan cinta, Allah tidak akan cinta kepada dia. Dia berzikir banyak, subhanallah, astagfirullah banyak. Cinta dia kepada Allah. Tapi dia tidak buat kerja bagaimana membantu saudara agar saya dia juga cinta kepada Allah. Maka Allah tidak akan cinta kepada dia. Untuk itu kita bantu saudara saya ini dari Makassar. Sekarang alhamdulillah perkembangan dakwah maju. Kalau sekiranya kawan-kawan di Makassar atau Sulawesi Selatan hanya ingin kita bertahan tempat kita saja, jangan pikirlah, nggak usah kita ngomong lain, kita konsentrasi daerah kita saja. Allah tidak akan bantu. Dia. Justru Allah akan bantu satu provinsi kalau provinsinya membantu saudara saudaranya. menado, alhamdulillah cukup bagus sekarang. Begitu tempat-tempat yang lain. Lantas kita konsentrasi tempat kita saja. Tidak. Justru setelah Allah akan datang ke suatu pribadi saya. Saya akan dibantu oleh Allah ketika saya membantu agama Allah. Saya keluar berangkat. Dan yang kedua Allah itu akan bantu saya kalau membantu kalau saya membantu saudara saya. Hmm. Begitulah musola saya, makomi bagaimana hidup di musola saya saya musola saya harus memikirkan bagaimana musola lain sekitar musola saya, kampung saya. Kalau saya di musola lain, orang musola saya membantu dengan jauhlah dua, dengan jauh keluar tiga hari ke tempat tersebut. Maka ketika kita berusaha untuk memakmurkan musola kita, Allah bantu. Begitulah provinsi dan sebagainya. Negara kita Indonesia akan maju kalau kita memikirkan negara lain, bagaimana negara tetangga kita, Malaysia, Filipina dan sebagainya. Begitulah negara jauh, kita pikirkan. Maka pertolongan Allah akan datang kepada seorang hamba, kepada satu kalau hamba membantu saudara yang terdekat pada Allah. Allah akan bantu satu profesi sama profesi untuk berusaha untuk membantu saudara yang tersebut. Maka hadirin subhanahu wa taala ini yang kita musyawarahkan dua ini. Bagaimana saya berusaha untuk membantu agama Allah dan juga saya bukan sendiri, saya bantu saudara-saudara untuk juga dekat pada Allah. Insyaallah kita niatkan. Maka hadirin subhanahu wa taala untuk itu dan asas daripada kerja kita Ajib. Allah berjanji, Pak. Dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim, wa ma kana mu'adzibuhum wa hum mustaghfirun." Wahai Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka orang-orang Mekah ini atau di suatu masyarakat atau negara selama engkau masih ada di sana. Ataupun Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Jadi hadis Subhanahu wa taala kekuatan yang bisa mengantisipasi datangnya bencana bala, azab dan sebagainya. Kalau di sana ada seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW pribadi, atau Rasulnya tidak ada tapi itu umat mau istighfar, mau istighfar. Jadi memang hadirin dalam setiap zaman Allah berikan ada memang ada orang-orang tertentu yang punya kekuatan takluk sama Allah pribadi-pribadi seperti para aulia. Hmm. Mereka yang sangat akrab dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kekuatan doa beliau atau adanya beliau satu kampung dengan doa beliau sendiri oh, Allah turunkan bisa hujan. Hmm. Musuh mau jalan dengan doa beliau di kamar sendiri bisa. Hmm. Tapi itu sedikit yang punya kekuatan pakai begitu. Namun untuk secara umum untuk umat Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, kekuatan kerja yaitu istighfar. Istighfar. Nah hati Subhanahu Wa Taala istighfarnya nih umat. Di Quran Allah jelaskan istighfar yang utama taubat yang utama kita taubat sudah tidak berdakwah lagi. Tidak meninggalkan kerja dakwah. Kita meninggalkan kerja dakwah. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala, orang datang kepada Syekh Muhammad Ilyas Selamatullah alaih. Mereka katakan, "Syekh, antum ini wali, kamu wali." Dengan gerak bola gue apa sebagainya sehingga tersebar. Mereka katakan, "Bukan, saya tidak wali. Yang wali itu kerja saya ini." Saya bukan wali, tapi yang wali siapa? Kerja saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad Ilyas menjelaskan beliau bukan wali dan tidak ingin diwalikan oleh umat. Tapi beliau ingin arahkan umat kepada kerja, kepada kita tidak menafikan adanya para aulia, tapi sedikit yang mampu untuk mencapai level ke sana tersebut. Orang-orang yang ahli fikih, ulama, rajin tahajud sebagainya baru mencapai level ke sana. Dan itu pilihan Allah. Tetapi secara keseluruhan bagaimana umat hadir bisa istilahnya menjadi dekat dengan Allah, dapat bantuan Allah, maka Allah berikan kerja yang menyebabkan ini umat diwalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuatan setiap pergerakan maaf dalam tarekat-tarekat itu ada mursyid-mursyid yang betul-betul punya kelebihan-kelebihan tersendiri, doa dan sebagainya. Hmm. Hadir Subhanahu wa taala dalam kerja kita ini tidak. Dalam kerja kita ini utama kerjanya ini. Satu rombongan ada ulama, hafiz Quran, dalamnya ada mantan perampok peminum, mabuk, jago ngerokok dan sebagainya. Dalam rombongan keluar pakai sorban semua gamis. Sampai di Madura dipeluk orang, dicium orang semua. Semua sama kiai, maaf kiai ujaran, kiai Mukhlisu dapat ayam panggang, yang lain-lain juga yang mantan preman yang perokok tadi dapat juga. Kenapa mereka dimuliakan? Hah? Karena kerja. Dalam kerja ini mereka dimuliakan nanti. Bukan karena pribadi mereka tidak pribadi naudzubillah Ya? Tapi kan dalam kerja sebaliknya maaf. Datang Maulana Zubair ulama kita, Maulana Sa'ad. Syekh Abdul Wahab datang ke Indonesia untuk beli batu bara atau untuk beli cengkeh di Indonesia. Kira-kira yang istiqbal beliau itu berapa orang? Maulana Sa'ad telepon di sini siapa pedagang batu bara Habib Khairul mau Habib Khairul, saya mau beli batu bara sekentong untuk dikirim ke apa? Ke India. Nanti akan saya ekspor lagi ke Amerika. Datang saat bawa banyak. Kira-kira yang istiqbal beliau berapa? Yang ngajak makan ke rumah beliau berapa? Maka memang dalam dalam gerak kita ini bukan pribadi yang dihebatkan oleh Allah, saja adalah kerja. Maka ini kalau kita letakkan diri kita dalam kerja ini, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada kerja nggak ada kemuliaan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita ini Pak terpelihara dalam kerja ini senantiasa? Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. alaih. Saya dengar dia dulu waktu kami di Nizamuddin. Ini sebelum cerita Syekh Ilyas tadi. Meja Yahwab namanya. Itu orang tua kita meninggal beberapa tahun yang lalu, pernah ke Indonesia. Biasa kalau kita pertemuan-pertemuan dunia, Merjem yang memberikan apa bayan-bayan tentang usul-usul dakwah. Ya kalau di Indonesia ini Ustaz Salim lah. Meja Yahwabnya kita. Ya. Gitu. Suatu saat beliau cerita, saya itu dakwah ke daerah Mewat, nggak ada yang mau ditaskir untuk keluar. Merjem Yahwab orang Mewat ini suka pada Aulia minta doa dan sebagainya Nah dengan modal itu akhirnya Muayyid bilang, eh kamu tahu nggak? Itu di Nizamuddin itu ada seorang waliullah namanya Muhammad Maulana Ilyas. Boleh doanya mustajab. Kamu kalau minta air sama beliau, minta doa Allah kabulkan. Hmm? Kan boleh kita doa, minta air tiup-tiup orang itu kan nggak nggak salah. Hmm. Minum obat juga nggak salah, minum air juga nggak salah. Kalau kita kata minum air syirik, ya minum obat juga syirik juga, Pak. Hmm. Maka taskilan satu kampung, taskilan satu kampung datang. Ke Nizam Saya lihat setiap banyak taskilan ngaji merah senang beliau. Wah wah wah wah. Ngaji merah ya sebagaimana kartun biasa kalau datang ke masjid kan buang air dulu wudhu dan sebagainya sholat. Tapi ini orang nggak paham langsung masuk masjid dia. Saya lihat senang, wah wah wah, alhamdulillah alhamdulillah senang. Langsung ditanya, nah mau keluar berapa lama, berapa lama keluar tanya. Mereka sedikit kan ketawa. Nah, loh, bingung saya ya, kenapa kok Ditanya, berapa keluar nggak kamu? Akhirnya mereka bilang kami datang kemari dikasih oleh Nabi Mihrab, dikenalkan di sini ini ada waliullah namanya Maulana Ilyas. Maka kami datang untuk kita doa beliau. Langsung saya Ilyas marah teriak, mehrob mehrob mehrob Dipanggil, teriak. Datang marah beliau. Eh mehrob hari ini kamu telah rusakkan dakwah kita ini. Kamu telah arahkan makhluk kepada makhluk kamu telah merusak dakwahnya. Arahkan manusia kepada kerja bukan kepada pribadi. Pak, mari Pak, kita ke masih di sana ada Ustaz Lufi. Oh, itu pengurusan dakwah tuh. Mari kita ke Temboro, di sana ada kayak Uzeron. Itu pengurusan dakwah. Mari kita ke Magelang aja, di sana ada kayak Muklisun. Itu pada pengurusan pengurusan dakwah namanya, maaf Pak. Kita tidak bertafsir manusia kepada pribadi, tapi kepada kepada kerja. Apalagi nauzubillah sampai kartun jadi juru kamu. Goblok lagi. Udah pilih itu aja, pilih itu aja. Nauzubillah. Mengarahkan kepada kiai-kiai saja tidak boleh kita ini dalam kerja ini hati kepada ya tidak. Apalagi kepada ya keblinger buat namanya itu kartun. Maka hati Subhanahu wa taala, ini waktu cuma setengah jam nih, Pak. Syailiyat katakan, asas kerja kita ini tiga. Boleh dicatat dalam otak. Pertama ikhlas, keikhlasan. Yang kedua istimewa, yang ketiga musyawarah. Maka kalau tiga ini ada dalam diri kita, Allah pelihara kita. Pertama saya kerja ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan yang orang orang ikhlas enak pak, dipuji dia nggak bangga, dihina juga nggak merasa kecil hati. Dia kerja semata-mata karena karena Allah. Tapi keikhlasannya kadang-kadang terganggu juga Pak. Waktu awal-awal dakwah kita menghidupkan markas, 10 orang cuma datang hari Kamis itu malam Jumat betul-betul ingin datang ke markasnya ikhlas karena Allah ingin menghadirkan orang sebanyak-banyaknya. Tahu-tahunya kartu berkembang jadi seribu sekarang. Wah, keikhlasan mulai terganggu nih. Ada yang datang ke markasnya ingin cari calon mertua. Ada yang ke markasnya ingin jual kopi Ya ingin jual gamis, jual buku. Jadi di pertengahan jalan kuat nggak terganggu, Pak. Maaf. Saya maaf nih, yang jual jual dulu jangan gebuk saya. Saya akan jualan. Tapi harus subhanahu wa ta'ala jaga keikhlasan dalam kerjanya. Dan orang ikhlas ini terjaga, Pak. Dia yang terjaga, kerja pun akan terjaga. Karena Nabi sabdakan, makan, lillah dan wa Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu akan berlanjut dan bersambung terus, nggak pernah putus. Wa ma kana ini engkau tahu apa salah. Tapi suatu yang dikerjakan bukan karena Allah, nanti akan terputus dan lepas begitu saja. Hmm? Yang kedua, istima'iyat. Jadi karena kita ini Pak bukan kekuatan bukan pada pribadi, maka kita ini ada akan kuat kalau sekiranya bersama istima'iyat. Kemarin juga Orang tua kita jelaskan di Bangladesh tentang hal ini. Lidi itu terlibat dari apa kelapa kelapa dan apa kelapa bukan dari emas bukan dari perak tapi lidi tapi karena dia bersatu apa bersatu sehingga bisa bisa mah, membersihkan hmm? tapi kalau lidinya dari emas dari berlian mungkin macam-macam tapi sendiri sendiri bisa nggak nggak bisa Masing-masing saya kasih silakan Pak ini lidi masing-masing satu serbat daripada mas bersihkan masjid kita satu minggu nggak bersih ini masjid. Tapi walaupun dari ya kelapa diikat dan saya maka satu jam insya Allah beres bersih. Sama pada dalam istilah ilmu fikih, falsafah fikih. Air itu ada tiga macam. Ini ulama-ulama di di pondok lebih paham. Ada air mutlak namanya. Air mutlak tuh air yang suci dan mensucikan. Tohir wa mutahhir. Bersih, bang. suci bisa diminum dan mensucikan bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Ada yang kedua mustama Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, air yang jumlahnya kurang daripada 216 liter, kurang dari 20. lah. Kalau kita berwudu percikan ke sana namanya mustama Suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Hah? Diminum boleh, masak nasi boleh, tapi nggak bisa digunakan untuk berwudu. Yang ketiga mutanajis, airnya kena kencing namanya maka sudah nggak bisa diminum lagi juga nggak tidak bisa berubah. harus subhanahu wa ta'ala inilah kekuatannya istimewa ya. satu gelas air mutlak satu gelas suci menghentikan tapi kalau sedikit saja kena kencing tadi langsung berubah dia nah, kena percikan wudhu mustama kalau kena kencing dia Hadis tapi airnya yang mustamal. <clears throat> Satu ember satu ember kita kena air karena sudah kena bersihkan wudhu semua, mustamal semua. Kalau dikumpulkan lagi dalam satu kulah yang besar, <clears throat> bak tanah itu masuk Nah karena lebih daripada dua kulah dikumpulin lagi, ya mungkin satu ember yang pernah berkata eh, apa ada air mutlak tadi. Atau mustamalnya dikumpulin, jadi apa lagi itu? Oh jadi mutlak lagi. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, satu air mutlak tadi, karena cuma satu gelas, hanya digunakan untuk ya kencing saja. Untuk buang air besar, nggak bisa. Mustama dikumpulin, bisa digunakan untuk apa tuh? Untuk membersihkan sekian banyak kotoran. Bahkan hebatnya lagi ada orang ada air mutarajis satu ember dikencingin anaknya Waduh gimana mau dibuang? Air nggak ada lagi yang lain. Diminum nggak bisa. Burung akhirnya terang-terang malam hari dia masukin di bak itu juga di tempat air yang tadi mustahil dimasukin tanpa orang tahu setelah dia masukin dia ambil lagi satu ember di air itu juga dan dia nggak mengurangi air orang lain maka akhirnya berubah jadi air apa? Hah? mutlak lagi Bahkan karena dia gabung bisa membersihkan kotoran sekian banyak orang bisa nyebur anak-anak mau mandi santri mau mandi semuanya nyebur nggak jadi masalah. Orang mau air mutlak pak, maksudnya dia ulama besar, hafal Quran, hafiz Quran, tahu pasti, tapi sendirian gerak. Untuk menyatakan satu orang bencong aja berat pak. Ya. Peminum mabuk, malah dia nggak ngeluh, ah, gimana sih tetangga saya ini peminum mabuk? Saya mau hajat nggak kuat. Tapi kita kita yang mustamal pak, kita kan orang mustamal pak, banyak ya. Ya, kadang-kadang pakai siwak Rasulullah, kadang-kadang siwak Firaun. Ya sama. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang baca koran. Ya itu. Tapi yang mustama mustama yang mau kumpul, wah hebat kok. Ah. Dulu zaman saya Yusuf, ulama-ulama ngecek beliau. Maulana kenapa kamu kamu dibawa orang-orang kayak gini-gini dakwah nih? Ah, kata saya Yusuf sini kau itu tuh rombongan orang-orang bencong. Dakwahin dia. Coba kau dakwahin. Maka ulama dia mendekati, Assalamualaikum. Orang bencong dia ketawa dia. Dipermainin itu ulama. Pucat muka dia datang kepada Jumat. Sekarang nih RR Mustamal, eh rombongan kau dakwain tuh orang bencong-bencong. Orang lewat, target-target datang semua ke masjid. <laughs> Baru ulama tadi paham. Kalau air mustamal kumpul, Bahkan ada antara kita ada yang ngutang habis, Tuhan. Maaf, maaf. ya maaf. Mungkin sudah pernah bunuh orang dan sebagainya, sebagainya. Tapi kena gabung, <laughs> bisa membersihkan teman-teman yang lain. Ah. Ustaz, minta saat jauhlah ke sana. Mana itu teman-teman saya main judi sana? Udah, rombongan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. pulau semua, masuk masjid semua air mutan najis saja pakai ngegabung jadi apa? Bisa bersihkan. Ini pentingnya istimewa ya, Pak. Sama daun nih, Bang. Daunnya kalau ada hubungan dengan ranting, ranting ada hubungan dengan cabang, cabang ada hubungan dengan batang, batang ada hubungan dengan akar, akar dengan tanah tadi, maka itu matahari yang menyinari itu daun, dia tidak layu. Hujan turun tambah bersih, angin bertiup tidak jatuh dia, karena ada hubungan istimewanya. Tapi kalau daun itu lepas, maka kena sinar matahari layu, kena air hujan dia akan busuk, kena angin dia akan terbang. Nah, kalau, kalau pribadi saya ini ada hubungan dengan mahala, mahala saya ada hubungan dengan halaka, ada musyawarah halaka mingguan, halaka bulanan. Nanti saya halaka saya, saya hubungkan dengan dengan di provinsi saya, provinsi hubungkan lagi dengan Jakarta, Jakarta dengan Nizamuddin, dua tahun sekali kita hadir di sana. Bahkan bagi yang mampu untuk kerja haji dua tahun sekali, kumpul dengan masyarakat kita maka angin kencang bagaimanapun tidak akan tidak akan menghancurkan kita. Disita dengan matahari yang begitu kuat, nggak akan mati. Maka semakin kuat. Tapi kalau sudah lepas, jadi jurukam kacau sendiri. Yang terakhir, wah, musyawarah. Jadi ikhlas, yang kedua apa? Istimaya. Hmm. Maka penting kita musyawarah untuk istimaya, tidak jauh-jauh kau dari akhir datang dari yang datang berapa biaya. Itu semua dihargai oleh Allah, Pak. Yang datang dari Riau naik kapal 10 kali lipat dari yang dari Jawa. Hmm, lain dari Kalimantan naik kapal, lain lagi pahalanya ada. Hah? Allah menghargai. Ini semua untuk istimewa. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Maka hadir subhanahu wa ta'ala, kekuatan di umat adalah kita istimewa. oke, okay, tapi musyawarah. Ada juga orang yang istimewa hadir di Temboro, hadir di Jakarta. Tapi nggak mau musyawarah, gerak sendiri. Bukan. Justru musyawarah akan membuat dia kuat. Jadi saya tanya Pak Firdaus, bagaimana apa apa yang saya sampaikan? Beliau katakan keberhasilan dalam musyawarah itu bukan diterimanya usul kita tidak. Keberhasilan musyawarah saat saya mau mentaati apa yang diputuskan dalam musyawarah. Ini iya, mah. Kita kadang-kadang berhasil kan kalau dalam gerakan-gerakan lain, khususnya dalam partai dan sebagainya, itu partai merasa berhasil kalau usulnya diterima. Kita enggak keberhasilan dalam musyawarah bukan diterimanya usul kita, tapi kita mau menerima keputusan musyawarah. Ini banyak sangat hebat. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bermusyawarah juga. Khususnya kita para di markas-markas dakwah ini. Nah, saya ingat kemarin kami muzakarah di lereng gunung Jabal Sur di Mekah dengan orang tua kita non amatlah beliau katakan untuk menjaga markas karena kita setiap hari kan bermusyawarah di markas markas ada musyawarah mingguan harian sebagainya maka untuk menjaga keutuhan markas Khususnya dan menjaga kita juga, menjaga kerja juga. Beliau katakan us, apa hilangkan tiga perkara. Setelah kita bermusyawarah, jangan sampai ada yang tiga. Di setiap markas, jangan ada yang tiga. Kalau tiga ini ada kacau. Yang pertama beliau katakan keluarkan zairullah daripada hati kita. Keluarkan zairullah. Selain Allah keluarkan dari hati kita. Silahkan gubernur datang masuk masjid, silahkan. Kita senang. Gubernur masuk masjid senang. Tapi kalau gubernur masuk hati, Wah itu kacau. Presiden masuk masjid senang kita kita peluk. Tapi kalau pelukannya masuk hati, wah ini kacau. Jadi siapapun yang datang silakan. Jibril kan datang silakan. Tapi jangan sampai Jibril masuk dalam hati kita. Ayo, maaf. Jadi Iblis datang, preman datang, silakan. Ada api. Preman dari Mekah pakai racun sudah pedangnya, Umair namanya, mau bunuh Nabi. Umar dipegang dari Kata Rasulullah Umar, lepaskan, dekatkan dia dengan saya. Tapi hatinya kuat, Pak, hubungan ke sana. Akhirnya preman masuk Islam. Jadi jangan perasaan takut kepada siapapun juga ada di hati kita. Keluarkan gairah pada hati. Insya Allah. Yang kedua, tinggal lima menit, Pak, insya Allah. Yang kedua nih, hilangkan Ah, ini kalau saya ngomong bahasa ini biasa ditegur oleh Habib Pusin. Personal interest. al al asyakhsi, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Jangan ada kepentingan pribadi dalam dakwah. Kepentingan istimewa yang kita letakkan. Kadang-kadang kita musyawarah di markas. bagaimana nih markas itu sudah kecil kita mau pindah? Tidak. Jangan pindah markas. Ini berkah nih. Sejak dahulu. Masalah bukan masalah berkah. Toko dia di samping markas. Kalau pindah, bangkrut dagangan dia. Nah ini berarti ada kepentingan pribadi. Atau sebaliknya, dia sudah bikin toko di markas yang baru di tanah Nah, kalau pindah mereka saya, toko saya maju. Dia pas pindah kita harus pindah, mungkin nggak buat lagi. Masalahnya ingin kita dagangannya laku. Ah, ini kacau nih. Nah, musyawarah kemana keluarnya? Ke Medan, usul, Irian. Enggak, harus ke Banjarmasin. Kalau enggak saya nggak mau. Masalahnya apa? Ada calon mertuanya di sana. Jadi kalau sudah kepentingan pribadi, rusak nih kawan. Mudah-mudahan Allah hilangkan kita. Yang ketiga waktu kita bermusyawarah, Pak, hilangkan suudzon di antara kita. Diputuskan misalnya jangan ada suudzon di antara sudah kita berhusnuzon dengan hati yang bersih kita terima itu keputusan dengan dengan baik. Insya Allah kalau tiga ini ada Allah, Allah akan pelihara kita dan yang saya katakan lagi kita yang kita musyawarahkan bagaimana membantu agama Islam. Tapi yakin dengan kita baca tentu Islam akan dipelihara oleh Allah. Dan kita bantu saudara-saudara kita bagaimana agama yang ada dalam diri mereka juga datang dalam dalam kehidupan mereka sehingga mereka akan dibantu juga oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala program kita ini berjalan sampai nanti insya Allah malam Senin. Tahun nanti akan berlanjut nanti kita siap korban. Bahkan kalau ditunda lagi harus seminggu lagi kita siap bakar tiket semua tersebut. Kita jadi masalah. Nah, yang jelas setelah, setelah ini nanti para perang apa daerah-daerah semua kumpul masing-masing untuk menyelesaikan laporannya. Mungkin ada pertanyaan yang akan dipertanyakan. Silahkan kita kumpul masing-masing daerah. Kemudian nanti juga seberapa jam sebelum maghrib kita sudah siap-siap sholat maghrib, Dikit petang kita kita selesaikan dan juga insya Allah pada maghrib ini kita mulai karguzari. Ini penting bang, akan dijelaskan pentingnya karguzari sampai nanti uh, uh, sampai malam sholat, Nanti kita sholat isya, kita kayak itu dibacakan dan besok ada bayan subuh pagi setengah sembilan sholat kita mulai lagi kasus zari Uh, ah, sebelum zuhur kita akan jelaskan juga insyaallah perbaikan amal makom dan sebagainya. Pada asar ada sampai nanti sholat hari ahad malam. Semua kita semua seluruhnya untuk bertahan semua tersebut. Dan kita wujudkan suasana dakwah saling kasih mengkasih satu sama lain yang tadi kita bicarakan bagaimana Islam kita tingkatkan, jangan kita mikir-mikirkan hal-hal yang keduniaan saja kita tinggalkan, hanya kita bicarakan kebesaran Allah, pentingnya kerja, dan juga kita bicarakan pentingnya kehidupan di akhirat. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebentar lagi kita akan uh, menempati posisi masing-masing. Di tiang-tiang itu sudah ada tulisannya jadi mohon masing-masing provinsi kumpul di tiang masing-masing. Kemudian masalah yang dibicarakan dalam kumpul provinsi ini tadi yang pertama adalah bahan kargo jari. Kargo jari akan dimulai pada maghrib nanti sampai besok pagi. Kemudian kalau yang belum bisa membawa kargo jari, tolong dikirim fax melalui 0351 868533. Ini masalah pertama yang di uh, masalah kedua adalah persiapan istimewa lima kawasan. Jadi nanti uh, besok akan ada satu pertemuan khusus untuk membahas persiapan istimewa lima kawasan. Kemudian yang ketiga adalah